السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد رسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Subahul khair, subahul surur Di pagi hari yang sangat indah ini Allah berikan begitu kuat energi kepada kita Dengan kesejukan di pagi hari yang sangat indah ini Hanya Allah pemiliknya Kita senantiasa harusnya bersyukur Segala macam kenikmatan diterima oleh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid Berbahagia sekali pemirsa kita bertemu kembali dalam mimbar Nur Salam di pagi hari ini dan sungguh sangat berbahagia sekali pada hari ini didampingi oleh jamaah-jamaah majlis Zikir Nur Salam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa bahagianya kita di pagi hari ini bertemu dengan guru kita tercinta, seorang yang sangat sibuk sangat sibuk kemarin <laughs> saya lihat Malaysia kemana-mana akhirnya bisa juga bersama-sama kita di mimbar Nur Salam apa kabar Kiai Alhamdulillah sehat barakallah <laughs> sehat banget ya segar ya doa tuan Guru lah Alhamdulillah Ustaz Fadlan Garamatahan dari Nuar Irian Jaya Alhamdulillah. ini beserta adik-adik kita ya Alhamdulillah, Alhamdulillah syukron judul pada hari ini adalah mensikapi bencana dengan ibadahnya tapi sabar pemirsa dan kita semua yang hadir di studio kita saksikan tayangan berikut ini Dahulu kita berjuang untuk mencapai suatu kemerdekaan diisi apakah kemerdekaan ini setelah kita merdeka? Apakah kita masih berjuang untuk menjadi negara yang terlepas dari kemiskinan dan berasaskan Pancasila? Saksikan Histerika Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Alhamdulillah Pemirsa yang budiman, Anda masih beserta kami di mimbar Nur Salam yang pasti sangat kita rindu-rindukan kedatangannya setiap hari Jumat pagi di televisi Republik Indonesia. Baik, Ustadz Fadlan, ini mengenai mensikapi bencana dengan ibadah. Bencana itu kan sesuatu yang menyusahkan kata orang lain ya. Berat, menyakiti, kadang-kadang ya namanya bencana ya bencana alamkah dia bencana segala macam bencana ini disikapinya dengan ibadah nah kira-kira bagaimana Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang harus difahami oleh hamba Allah yang namanya manusia Bahwa bencana apapun mulai dari tingkatan bencana yang kecil sampai bencana yang sangat besar semuanya adalah pemberian Allah Rabbul Alamin ketika itu bencana tertuju tertimpa kepada hamba Allah yang namanya manusia maka yang pertama adalah berlapang dada kepada Allah Rabbul Alamin karena ini adalah pemberian Allah yang harus diterima inqada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala Allah, Allah. Sebagai hamba Allah yang harus pertama berkaca kepada diri dan posisinya menjadi hamba Allah. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman yang terjemahannya. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai dunia ini aku hancurkan, semuanya beriman kepadaku itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaanku. Iya, iya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua jin dan manusia sejak aku menciptakan alam raya sampai dunia ini aku kiamatkan, tidak ada satupun yang mau beriman kepadaku. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kuasaku. Maka hamba harus tahu Para ulama mengajarkan kepada kita untuk supaya eksis ibadah kita itu sempurna dan menerima segala sesuatu pun di atas bumi. Min aina jita. Dari mana saya dulu? Iya, iya, iya. Asal kita dari mana? Dari mana saya dulu? Kalau dari Allah, maka seluruh tantangan kehidupan, seluruh tujuan kehidupan semuanya tertuju kepada Allah. Walimadza kita untuk apa? Allah menjawab, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Tidak usah kita lihat gempa bumi dulu. Tidak usah kita lihat tsunami. Tidak usah kita lihat banjir. Sakit saja adalah sebuah ujian kepada manusia. Banyak orang menolak. Orang yang menolak ini berarti mereka masih berpikir tentang dunia mereka. Tapi mereka yang menerimanya maka jiwanya akan menjadi energi baru bahwa terima kasih Allah ya Rob. Dengan sakit ini engkau akan menghibur aku agar aku mulai meng evaluasi masalah yang ada pada jasmani dan rohani mungkin kurang sholat ya, ya. malam kurang tahajud kurang zakat kurang infak kurang silaturahmi maka Allah memberikan terminal sakit kepada diriku begitu saya sembuh dari sakit saya mulai mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sakit itu adalah terminal evaluasi seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi biasanya orang kalau sakit itu menangis-menangis. Setelah sembuh, lupa. Inilah keadaan manusia. Ah, manusia, ya, ya. Manusia ini suka berkeluh kesah. Pagi mau minta sore. Nah. Sore mau minta pagi, pagi lagi. lagi. Ada hujan, mengeluh supaya ada matahari ada matahari, mau menuntut hujan. Ya Inilah keadaan manusia. Tetapi ketika seseorang di dalam jiwanya memiliki dua kecerdasan inti, jasmani dan rohani, maka musibah apapun yang dihadapi, inilah dari Allah, maka aku siap menerimanya. Pahit apapun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Orang yang aku beli roh kepada mereka, mereka kalau mereka tidak pernah mendapatkan ujian dariku, berarti mereka belum lulus dalam menjalani kehidupan. Kehidupan, iya. Mari kita ingat, kehidupan dan kematian itu adalah seleksi manusia. Agar bagaimana tingkat ibadahnya lebih baik kepada Allah dan bagaimana kedudukan dia di dalam durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Allah. Maka mari kita melihat ibadah musibah apapun, bencana apapun yang terjadi di tanah air Indonesia atau dimanapun ada berada, itu kita sikapi dengan nilai ibadah kepada Allah. Tangislah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rob, mungkin rumah tanggaku salah beribadah. Ya Allah, Ya Rob, mungkin lingkungan masyarakatku kurang beribadah. Ya Allah, Ya Rob, mungkin lingkunganku kurang mendekatkan diri kepada Engkau. Maka Ya Allah, Ya Rob, berikan semangat kepada kami agar mendekatkan diri kepada Engkau. Dengan totalitas kepada Allah Rabbul Alamin. Luar biasa. Berarti sebenarnya kebutuhan manusia juga ya. Untuk kebutuhan manusia. manusia juga ya. Gempa itu jangan dilihat menjadi musibah, jangan dilihat menjadi ancaman, banjir, tsunami jangan dilihat. Tapi itu caranya Allah untuk mengingatkan manusia yang lupa ketika mereka hidup di bumi ini. Allah. mengingatkan manusia agar bukalah matamu, bukalah pendengaran, bukalah suara hatimu tentang Allah Rabbul Alamin. Lihatlah Allah. Karena Allah menjelaskan dalam surat 11 ayat 117. Allah tidak akan membinasakan negeri itu, penduduk negeri itu. Apabila penduduk negeri itu mereka dalam keadaan soleh dan soleha, membuat kebaikan. Gak mungkin. Allah gak mungkin kalau di situ ada orang-orang beriman yang taatnya dengan baik, ibadahnya dengan baik, mengikuti perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk melihat hamba-hamba Allah yang taat di atas bumi dan Allah akan menjauhkan manusia atau hamba Allah dari bencana-bencana. Sebaliknya, Ibnu Mas'ud berkata, apabila penduduk di atas bumi itu mereka kerjanya berzina, mabok, judi, sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan seperti itu, itu pertanda manusia sendiri mengundang datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu sendiri yang mengundang bencananya. Luar biasa akibat dari perbuatan perbuatan luar biasa. Artinya diperintahkan ibadah dia tidak ibadah. ibadah ya. Tapi dia berbonceng bersama iblis untuk membuat maksiat di atas bumi berarti mengadakan suatu perlawanan kepada Allah SWT. Nah, inilah yang disebut Allah. dengan zalim dalam kehidupan. Ya, ya. Maka mari kita sudah menyaksikan bagaimana mulai dari musibah yang kecil, bencana yang kecil, mulai dari tanah longsor, tidak lama lagi gempa bumi, tidak lama lagi banjir bandang, tidak lama lagi tsunami, gunung meletus, pesawat jatuh, kapal tenggelam, di mana-mana terjadi. Kepada siapa kita harus lari meminta tolong? Kepada siapa? Semua harus kembali kiblatnya kepada Allah, Allah Rabbul Alamin. Semua harus segera mencari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencarinya? Koreksilah cara ibadah kita di atas bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini saya mau naik pangkat, saya mau usaha saya maju, saya mau menjadi orang yang tenar. Saya tidak mencari Allah, tapi saya datang ke paranormal. Dukun. Dukun. Ini cara saya yang salah. Maka ketika Allah menegur saya, maka saya mulai cari Allah, taubat kepada Allah Rabbul Alamin. Saya harus kembali kepada Islam secara kafah, secara utuh, sehingga seluruh pandanganku, pendengaranku, dan suara hatiku hanya tertuju kepada Allah, Allah. Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah mengatakan kepada hambanya dalam Samudra Al-Fatihah, Iyaka na'budu wa iya, iyyaka nasta'in. Marilah kita bawa samudra Al-Fatihah ini agar tingkatan ibadah kita membuat Allah dan malaikat berserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum melihat hambanya. Ketika mereka di dalam melayari kehidupan ini, mereka hanya menempatkan ibadah dengan sempurna tanpa melakukan gesekan-gesekan lain yang merusak nilai ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lakukan itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mendorong seorang hamba Allah yang namanya manusia itu menuju lebih baik perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita kurang tahajud, begitu ada sakit, mulai kita sembuh dari sakit, kita mulai membangun tahajud kita dengan sempurna kepada Allah. Tadi kita kurang silaturahmi, begitu setelah sembuh dari sakit, kita mulai membangun investasi silaturahmi sebanyak-banyaknya kepada siapa saja. Begitu kita tidak pandai memaafkan orang lain Begitu kita sakit, sembuh dari sakit Kita mulai mendatangi orang untuk membangun jiwa raga kita kepada saudara yang tadi kita cicimaki Untuk kita minta maaf agar perjalanan hati kita menjadi lapang Itu ibadah Ibadah-ibadah kecil ini jangan lihat nilainya kecil tapi mendorong kita untuk sentiasa istiqomah dalam kehidupan, menjadikan tempat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ibadah-ibadah yang tidak terasa di keseharian kita ya. Ternyata nilainya kecil-kecil bertumpuk menjadi suatu wah, luar biasa besar ya Ustaz ya. Luar biasa seperti silaturahim kepada tetangga, mengucapkan salam kepada orang lain, senyum ya kan, mukanya enggak sumpek Lo nggak usah sumpah. Kalau <laughs> bahasa pop apa ya? apa sumpah tuh ya. Udah nggak enak dilihat lah ya. Seperti dompet tanggung bulan lah kira-kira <laughs> gitu ya. Nggak enak lah. Senyum gitu kan. Eh, senyum anis gitu. Ya. Itu ternyata memang ibadah-ibadah yang tidak terasa di keseharian kita. Tetapi sebaliknya tadi Ustaz katakan kita ngomel orang lain, ngomongin orang lain ya, bermuka masa-masa luar biasa itu mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu SWT Allah. Jadi andai kata kita mendapat musibah Kita kembali kepada tertuju kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Iya iya iya. Jangan sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterimalah kasihlah kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. Bahwa kita masih hidup artinya Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita yang masih hidup memperbaiki keadaan ibadah kita. Mulai dari duduk, berdiri, berbaring, <laughs> hanya bersandar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Bercakap pun bersandar kepada Allah, bertata pun bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sesuatu pun hanya sesuatu yang mengaitkan pendengaran ini menjadi indah. Saya boleh tanya kepada para jamaah di studio? Boleh, silakan, silakan. Jamaah ini kalau sakit senang nggak? Jawabnya harus tegas supaya saya bisa tahu. <laughs> ya, ya, saya ulangi ya, jamaah ah. sakit senang nggak? Enggak lah. <laughs> Ini pikiran orang kepada dunia. Ah, iya. Oh. Iya, ya enggak emang. Paham orang kepada dunia, jadi ah. nggak mau sakit. Iya. Tapi ketika orang yang mencintai Allah, hmm. menjadikan Allah menjadi panduan begitu dia sakit, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Mungkin saya beberapa waktu yang lalu saya hilaf Tiga bulan yang lalu saya salah Satu tahun yang lalu saya keliru dalam ibadah Maka ya Allah terima kasih Dengan sakit ini saya mulai menginventarisir Kekurangan-kekurangan, kekeliruan, kesalahan Yang pernah saya lakukan di masa lalu hmm. Maka ketika ini sakit, saya berterima kasih dan saya tulus menerima sakit ini menjadi terminal. Sehingga Allah mengganti sakit itu dengan pahala energi baru ah. kepada jiwa dan rohaniku dalam ya, Jadi ibu-ibu kalau dikasih sakit, se senang tapi mentang-mentang senang oh dapat penyakit saya dapat penyakit nih hahaha ya. <laughs> Ya, ya nggak begitu itu bukan begitu maksudnya artinya alhamdulillah Allah masih ingetin saya kan gitu ya Alhamdulillah saya terima ya Allah penyakit saya ini ya Allah memang saya banyak salah ya Allah gitu kira-kira ya mudah-mudahan andai kata engkau ampuni ya Allah tolong ampuni saya ya Allah saya terima yang kau berikan sakit adalah kebahagiaan juga. Terminal kebahagiaan, Terminal kebahagiaan rohani dan jasmani. jasmani. Luar biasa. Tapi indah. ketika orang yang tadi memikir tentunya dia pasti berpikir wah ini sakit lagi, pikir bisnisnya tidak jalan. Nah, obat mahal banget nih. Obat mahal. Aduh. Pikiran itu yang mewarnai sehingga ketika ujian kepada manusia, manusia langsung berpikir negatif kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Maka mari sekali lagi Ketika orang yang berpikir kepada dunia pasti dia berpikir itu terus menerus. Tapi ketika seorang yang berpikir tentang akhirat, lisannya hanya dua pandangan. Lezatnya iman dan manisnya ibadah. Luar biasa. Lisannya selalu indah berkata yang baik. Maka pada saat dia sakit dia hanya berteriak, "Ya Allah, saya sakit ya Allah." Dan selalu dia memanggil-manggil ibunya, "Ibu sakit." Tapi ketika dia sehat, ibunya nggak pernah ditengok Allah. Ah, <laughs> lupa dah dia. Eh. Maka mari salah satu cara untuk mensikapi bencana ini terhindar daripada kita perbaiki kembali dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mau naik pangkat, mau kiosnya laku, nggak usah SMS ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan nggak usah. Ada Allah. Sujudlah kepada Allah untuk meminta. Bukankah Allah memberikan pintu sholat itu menjadi terminal pertemuan hamba dengan Allah. Peluang dan kesempatan agar manusia hamba bisa bertemu dengan Allah adalah peluang dia mulai dengan takbir dan dia akhiri dengan salam. Di sanalah pertemuan indah seorang hamba dengan Allah. Dia bercakap kepada Allah. Inilah keadaan masa laluku Lalu aku berdiri di hadapan engkau Inna salati wa nusuki wa Mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Ya Allah ya Rabb Sesungguhnya hidupku bahkan matiku Semata-mata kepada engkau ya Allah ya Rabbil alamin Maka dia mulai menggeser Menjadi indah Karena di ujungnya ada lezatnya iman dan manisnya ibadah Indah sekali agama kita ternyata ya Luar, luar biasa. Luar biasa Gak ada masalah apapun ada dia happy Iya dimaki-maki oleh tetangganya alhamdulillah iya. diceritakan tetangganya tentang aib dirinya alhamdulillah iya diprovokasi oleh orang tentang keadaan keluarganya. Alhamdulillah, Allah engkau yang tahu, tapi ya Allah aku mohon kepada engkau, jangan kau mempersulit saudara yang menghinaku. Jangan ya Allah aku mohon ampun, tapi berikanlah petunjuk kepada orang bersangkutan agar dia kembali beribadah. Ketika dia ibadah kepada engkau, maka dia tahu yang sebenarnya engkau ajarkan melalui Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tidak jalan selama ini sehingga kita bawa dalam kehidupan politik, kehidupan politik eh, berusaha kehidupan yang ada di alam ini kita seakan-akan menjadi musuh dalam kehidupan. Padahal tidak demikian. Hmm. Allah menitipkan alam semesta ini kepada orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh itu mengangkat suara dan berdoa, mereka beribadah kepada Allah. Allah beserta malaikatnya senyum. Tapi ketika alam ini dikotori oleh orang-orang dalam kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala Kata Ibnu Mas'ud tadi bahwa mengundang datangnya bencana, kecil ataupun besar dia akan datang terus-menerus. Kita harus malu kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam surat 9 ayat 126 Allah berfirman. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan? Dalam satu tahun kami menguji mereka satu kali dua kali. Mereka juga tidak mau bertobat dan mereka juga tidak mau mengambil pelajaran. Sudah berapa banyak musibah yang datang kepada negeri kita, keadaan kita, keluarga kita. Apakah kita tidak pernah bertobat? Apakah kita tidak pernah mengambil pelajaran? Maka marilah dengan pelajaran-pelajaran musibah itu jangan bertasang keburuk, tapi menjadikan itu menjadi hikmah Allah berikan kepada kita baik pribadi, keluarga, kelompok masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kita kembali Fafiru ilallah Fafiru ilallah Lari cari Allah Bagaimana lari cari Allah Cari Allah dengan Quran Cari Allah dengan sikap ibadah Cari Allah dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW Sehingga lari kita benar ke hadapan Allah Rabbul Alamin Sebab nanti pada saat bencana kita berteriak Allah pun tak akan kita jumpa Kita baru akan ketemu setelah kita berada di padang masyar. Marilah keadaan ini Allah menanti kita, Allah menunggu kita, kita lari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi sejauh-jauh kita berbuat segala macam apapun yang kita terima, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang lagi. Dan kembali kepada Allah kan setiap saat ya. Allah kasih sarananya setidak-tidaknya lima kali satu hari ya bertemu dengan Allah kita bisa bertobat mengadu segala macam apa yang kita e, dapat namun pada akhir ujung-ujungnya saya rasakan adalah mensyukuri segala nikmat. Ujungnya ya adalah syukur nikmat ya Allah. Saya biasa bilang di mana-mana ketika orang merasa lezatnya iman eh, lezatnya iman itu menjadi bagus dan manisnya ibadah, berjalannya menjadi bahagia, memandang semua orang menjadi sahabat, musuh dijadikan menjadi kawan dalam hidup, keanpa ada beberat apapun. Sekalipun orang bersangkutan tiap hari memaki-maki kita dalam hidup, tapi janganlah engkau mengambil maki-makinya, caci makiannya menjadi sebuah masalah untuk menghalangi kita. Tapi datangi dia dengan rintangan karena lezatnya iman dan nah, manisnya iya. ibadah. Luar biasa. Kadang terkadang hanya gara-gara tanah dijual tidak dibayar orang mulai tidak bertemu. Nah. Jangan pun tanah, ada masalah yang murah-murah aja bisa ribut. <laughs> Kontrakan rumah nah. tidak dibayar bulan ini antara kos rumah dan yang punya rumah mereka tidak mau bicara. Allah. Padahal Allah memberikan sarana ibadah komunikasi ini agar jalan kita menjadi indah. Jadi kita tidak perlu bikin masalah ini menjadi berat. Tidak perlu membuat hidup menjadi persoalan. Kita ini sudah dilahirkan di atas bumi. Setiap orang yang lahir harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap orang beriman wajib diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Kan dikatakan begini, apakah engkau meng, sudah menganggap diri beriman padahal belum pernah diuji oleh Allah SWT? Mesti diuji. Mesti diuji dulu. Uang hilang, serahkanlah kepada Allah, Allah Subhanahu wa Mungkin selama ini kurang berinfak, ya uang hilang dulu. Iya. Iya, iya, iya. Nanti kembali lagi. Nanti kembali serahkan <laughs> kepada Allah. Yang penting sabar ya. ya. Yang penting tadi pandai bersyukur, oh, ya. tulus, dan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seuzon kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Ketika kita memiliki itu maka lezatnya iman, manisnya ibadah akan membuat kita menjadi happy dalam hidup. Suami kita galak, alham. alhamdulillah. Terimalah. <laughs> Jangan mempersoalkan kegalakannya suami, tapi kita mulai investasi diri kita. Mungkin saya yang salah sehingga suami saya galak. Mm -hmm. Iya, iya, kita ya. boleh koreksi. Mungkin saya terlambat menyiapkan air panas di pagi hari, maka suami dia marah-marah. Tapi begitu dia bangun dengan semangat, dia harus membuat suami itu menjadi bahagia karena dia adalah penyejuk. Iya. Penyejuk. Ya. Ini kadang-kadang susah ini. Indah ya ternyata hidup ini ya. Iya. Kalau diterjemahkan menurut kecerdasan lezatnya iman dan manisnya ibadah. Uh, indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Suaminya mau pergi ke kantor, dia datangi suaminya, dia bilang, "Pak, jangan dulu pergi." Kaki kanannya mana? Dia memegang kaki kanannya, dia pijit-pijit. Ya Lalu dia masukkan kaos kaki di kaki kanan suami. Masya ya Allah. Walaupun kaos kakinya bolong-bolong ya apa Indah. Indah sekali, Indah sekali. Ya. Nah, ini kadang tidak di ya, dilakukan betul. oleh ibu-ibu dalam rumah tangga mereka bilang pakai aja sendiri ya. pakai korokan amat sih ya. manja bener sih ya Allah padahal bukan itu yang dimaksudkan bagaimana seorang hamba melakukan kecintaan kepada Allah sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan yang nilainya ibadah, nilainya kecil tapi sungguh luar biasa menambah, nambah, menambah, menambah kebaikan-kebaikan yang mendorong kita untuk semakin tulus kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam rumah tangga saja begitu banyak ya banyak banget e, peluang untuk mendirikan suatu deposit deposit e, ibadah yang akhirnya menghasilkan pahala yang sangat besar baru di rumah belum di rum di jalanan ya. belum di lain belum kita kerja. di tetangga bersama tetangga oh, belum Allah. di lingkungan RT kita lingkungan kelurahan kita kecamatan kita kalau itu diterapkan subhanallah sekarang Fadlan mau tanya kepada jamaah siapa yang bangun pagi Ibu-ibu ini menepuk bahu kanannya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Padahal suami yang mencari nafkah Lalu kita tidak menyapa mereka dengan doa salam kepada mereka ya. Begitu juga sebaliknya Di antara bapak-bapak siapa yang pagi hari membangun Bangun pagi lalu menepuk bahu kiri kanan istrinya Assalamualaikum mama ah, iya. iya. Oh, gitu. Oke okay. Dan asik nih asik nih ya iya. Tambah asik nih apalagi udah main mamah-mamah sayang-sayang nih ya. Iya, ya Namun demikian bersabar dulu kita saksikan tayangan berikut ini tilawah, yakni lomba membaca Al-Quran melalui pesawat telepon. Pagi-pagi kalau nyumkan cinta Quran tuh enak rasanya didengar ya. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innamal mu'minun yang budiman yang senantiasa berada dalam majlis mimbar nurus salam Alhamdulillah penjabaran mengenai ibadah ibadah ternyata bukan saja kita di ruang lingkup yang luas sekali di rumah tangga kita sendiri sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz pada tadi begitu indah banyak sekali peluang-peluang yang kita dapat tetapi sebaliknya banyak juga peluang yang bisa menjadikan bencana di rumah tangga kita. Oleh karenanya, ya, Ustaz Fadlan kita eh, berikan kesempatan pada pada jamaah sekalian untuk bertanya. Silakan dari sebelah sini sebut nama dari eh, itunya majelis eh, salam ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Hajayuki eh, Dari pengajian Nurul Salam Eh, begini Pak Ustadz uh, Kita mengerti insya Allah bahwa musibah itu akan membuat uh, manusia uh, akan lebih bertakwa uh, Tetapi pertanyaan saya bagaimana cara kita menolong uh, uh, saudara-saudara kita yang kena musibah uh, sedangkan jauh di sana gitu uh, selain doa mungkin apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana dan caranya kita mengajak anak-anak kita bahwa kalau melalaikan uh, perintah Allah itu akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Uh, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Yogi dari uh, eh, Majelis Ilmu Salam Pondok Pucung Bintaro nih. Menanyakan masalah bertakwa dan kemudian cara-cara menolong orang-orang yang mendapat musibah selain doa bagaimana dan kemudian bagaimana cara mengajak anak-anak itu ya anak-anak dalam beribadah kepada Allah SWT yang pertama berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bahwa ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai membangun kepedulian sosial. Pertama mulai dari rumah tangga. Keluarga kumpul berapa tabungan kita masing-masing, nilainya kita keluarkan. Saya kemampuan kita. Jangan gak punya uang mau pergi kredit di bank untuk menolong orang. Hmm. Saya kemampuan yang ada di kita. Setelah kita siapkan, mungkin kita datang kepada tetangga kiri dan kanan, depan dan belakang kita. Untuk kita berdiskusi bahwa ini saudara kita sedang tertimpa musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bukan golonganku adalah mereka yang bangun pagi tidak pernah mengingat keadaan umatnya. Maka kita bangun. Menggerakkan tetangga kita. Jangan kita ingin masuk surga sendiri. Tetangga pun diajar. Setelah dari keluarga, tetangga kiri, kanan, belakang, depan, muka, belakang. Lalu kita di lingkungan RT ini mulai membuat satu kepedulian sosial agar bantuan ini disalurkan kemana. Saya kira zaman sekarang sudah modern, hmm. sudah rekening di mana-mana dibuka, baik lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga peduli, musibah sudah ada. Kita mendatangi mereka, ada ketua panitianya, ada bendaharanya bersama-sama untuk menyerahkan atau transfer melalui rekening banknya sudah ditunjukkan. Itu cara yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan, jangan lupa doa adalah satu-satunya senjata yang paling tajam untuk menghubungkan kita dengan Allah dan bersama saudara kita. Al-Fatihah aja kita baca sampai ya. karena kita sesama muslim dalam kehidupan. Lalu bagaimana kita mengajak anak-anak kita? Anak-anaknya adalah ibadah, anak-anaknya adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang mestinya kita didik mereka dengan baik, didik mereka ngaji, didik mereka menjadi anak yang berkualitas, anak yang cerdas. Bagaimana? dimulai dengan suara hati yang bagus. Ibu-ibu ini harus menggunakan bahasa yang indah kepada anak-anak. Sebab kita lihat kadang-kadang ada ibu yang memanggil anaknya monyet loh. Oh, Seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau ibu memanggil anaknya monyet, kira-kira ibunya siapa? Ya, monyet juga lah. Ah. Anaknya membuat sesuatu yang salah, dia mengancam anaknya. Kurang ajar. Kalimat itu lagi yang keluar dari bibirnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata itu kepada siapapun dengan kalimat monyet loh. Tapi kenapa umat hari ini, umat saat ini, umat di zaman ini, mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa itu kepada manusia, kepada anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, dia katakan dengan kata-kata. Dengan entengnya. Gitu. Dengan enteng, seakan-akan itu kalimat ibadah. Tapi ketika saya bilang tadi, ketika lisannya manisnya ibadah, dia sangat waspada. Begitu dia lihat anaknya, dia mulai menggunakan bahasa yang indah. Nak, ini salah nak, jangan dilakukan lagi. Bukan dimulai dengan kalimat kurang ajar. Nah, ini yang perlu diperbaiki oleh kita. Kenapa? Ibu-ibu itu adalah madrasah bagi anak sang suami. Ibu-ibu itu adalah lembaga pendidikan bagi generasi anak suami. Ibu-ibu itu adalah terminal memberangkatkan anak keluar ke rumah karena di rumah sudah dibekali dengan kalimat illahiyah. Maka ketika dia keluar, dia sudah dibentengi dengan terminal ibadah oleh ibunya sendiri. Allah subhanallah. Sehingga anak ketika dia keluar rumah dia jaga pesan ibunya dengan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadapinya? Bu, jangan menjadikan itu menjadi beban, tapi jadikan itu menjadi lisan ibadah kita. Kalau anak hari ini dia agak sedikit rewel, janganlah kita menggunakan rewel menjadi senjata, tapi gunakanlah bahasa-bahasa indah untuk mendidik mereka. Insya Allah. Dengan bahasa indah itu menjadi doa dari seorang ibu Allah mendengar dan merubah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha Amin Berarti sama dengan ini surat an itu ya wa yahsyal ladina law tarqu min khalfihim dzurriyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan berkata yang indah sekali luar biasa kira-kira begitu ya Bu Yogi paham alhamdulillah sok di yang tengah ah, silakan silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Siti Rohmah dari pengajian Nurus Salam Dari Bogor? Iya dari oh. Bogor hmm. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai tentang sholat. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadi pengantin? Sedangkan dia dari pagi berdandan sampai juhur, sampai asar, sampai maghrib, ya bisa sampai jam 9 malam. Sedangkan sehari itu dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini jelas benar ini. Kurgan. Jadi ini perlu dipahami. Hmm. Orang pengantin itu di masa Rasulullah itu bagaimana dan saat ini kita bagaimana? Saat ini justru mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan hubungan bertemu dengan Allah karena takut bedaknya luntur luntur nggak hmm. perlu sholat astagfirullahaladzim tapi begitu dipanggil oleh Allah sholat kita dengan semangat mendatanginya suami yang tadi ah, ijab kabul itu jadi imam buat istri yang tadi baru dinikahi wah indah indahnya Bukan karena ini takut bedak hilang, apa hiasan ini runtuh, akhirnya sholat dilewatkan. Saya akan-akan perhiasan itu lebih indah daripada bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Luar biasa. Lihat, lihatlah ketika dipanggil oleh Allah, segera cari Allah. Segera cari Allah itu lebih indah daripada duduk Bahkan ketika pengantin sedang berdiri di tempat ini, di atas di atas di pelaminan, dia berdiri dan mengajak semua peserta undangan yang hadir. Wahai saudara-saudaraku, ini waktu duhur, marilah kita sama-sama sholat berjamaah. Kalau orang mengerti Islam, kadang-kadang orang bikin kawin tidak ada tempat sholat di tempat itu. Iya, iya. iya. Ini yang keliru dari kita umat Islam. yang bisa dikodok. Hmm? Oh, nggak bisa. Ini Masalahnya dia bukan darurat, ini dalam hal. Jadi dia bukan melakukan perjalanan, dia dalam keadaan bisa. Hanya saja cara merubah pesta itu yang harus dirubah oleh kita. Tidak boleh pesta mengikuti. Tidak boleh. Itu perlu harus dipahami. Ya, Pak Bu. Ya, nanti ada bagiannya di sini nanti. Sudah paham, Bu? Alhamdulillah. Ya, Siti Rohmah. Ah, Siti Rahma, Siti Rahma kalau di Mekah <laughs> pakai Siti Rahma. dari Bogor ya. Baik, eh, di sebelah kiri sok siapa Ibu? Ibu bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Hajah Warningsi dari Bogor, Majelis Salim Salam yang saya akan tanyakan ini udah ditayangkan bahwa kiamat itu 2012. Hmm. Nah, ini pada nanyain saja gimana ini masalah kiamat. Saya bilang wallahu a'lam. Kalau kiamat insya Allah memang kapan-kapan pun akan datang. datang. Cuman datangnya tuh wallahu a'lam kita tidak bisa mengetahui. Itu aja yang saya akan tanyakan kepada Pak Kiai. Mohon maaf apabila saya menanyakannya ya yang kurang baik apa gimana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Ini buat semua umat Islam di tanah air Indonesia yang menonton mimbar salam Kiamat itu adalah rukun iman yang keenam. Dan itu pasti akan datang. Tapi itu rahasia Allah tidak ada satupun makhluk di atas bumi ini yang mengetahui rahasia Allah itu. Dan Allah mengatakan, yakin kiamat itu akan datang. Lalu bagaimana dengan kiamat 2012? Itu kiamat bohong-bohong itu. <laughs> Palsu. Itu orang lain ingin membuat situasi supaya umat Islam ini keimanannya luntur. Gak perlu. Urusan goib yang ditentangkan, jelaskan oleh Allah sudah jelas alladzina yu'minuna Nabil ghaib. Percaya bahwa itu dari Allah, yang dilakukan adalah bagaimana memperbaiki kita. Kita nggak perlu sibuk dengan kiamat 2012, nggak perlu. Yang kita sibuk adalah bagaimana malunya kalau hari ini kita tidak sujud kepada Allah. Yang kita sibuk adalah bagaimana malunya hari ini kita tidak baca Quran. Itu yang harus kita repotkan. Coba lihat manusia sekarang ini. Satu hari dia tidak baca Quran, dia tidak menyesal tapi satu hari dia jualan dia tidak dapat keuntungan marah-marahnya luar biasa hmm. apa sih pandangan kita padahal Allah sudah bilang kepada kita innamal hayatu dunya laibu walahu sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan panggung sandiwara Mengapa kita terlena dengan sandiwara itu? Kenapa kita terbius dengan permainan itu? Sehingga pemikiran kita hanya kepada dunia saja, tidak kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak memperbaiki deposit ibadah kita. Tadi di rumah tangga nilainya kecil, di rumah tangga sekecil apapun tapi ibadah dia bertambah bertambah menjadi sebuah deposit yang besar dalam kehidupan. Melihat suaminya masuk dalam rumah dia memain mata dengan suaminya, subhanallah, malaikat cemburu melihat kedua hamba yang tulus. <laughs> Subhanallah. Asal itu suaminya. Malaikat marah ketika melihat dia main mata dengan istri orang lain atau orang oh. lain. Karena ketika orang bermain mata dengan istri orang lain, suami orang lain itu berarti dia telah bantu mengundang datangnya bencana. Luar biasa. Allah sudah halalkan apa yang dikasih oleh kamu semua terimalah itu dengan halal. Jangan lagi mencari yang lain. Maka mari Saudara-saudaraku kaum muslimin dan seluruh umat manusia di tanah air Indonesia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiamat itu pasti datang dan yakin itu akan datang dan tidak ada satupun yang tahu. Lalu ada orang yang berani mengatakan bahwa kiamat 2012 biarkan saja. Anggap saja bahwa itu adalah teman-temannya iblis yang sedang kampanye. Kampanye agar membuat keimanan kita ini runtuh, goyang. Tapi mari kita persiapkan. Apakah 2012 kita tidak ada satu pun yang tahu itu urusan Allah. Tugas kita adalah ibadah. Mari kita perbaiki ibadah kita. Kita ajak seluruh umat manusia agar ibadah itu diperbaiki sehingga menuju keharapan ilahi dengan baik. Ya, Bu, di Bogor udah nanti ya. Jadi kiamat nggak tahu kan kita uh, uh, jadi udah nggak usah kamu nonton nonton aja nggak apa-apa tapi bukan nonton kiamat itu <laughs> film biasa film biasa ya uh, sok siapa lagi ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ibu Cucum dari Majlis Talim Mursa Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk tidak berkeluh kesah gitu. Oh iya. Begitu nah, iya, iya, saja. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kiat-kiat kita supaya diri kita tidak berkeluh kesah? Uh, iya, gimana tuh? Terima kasih. Bagaimana kiat-kiat kita untuk tidak berkeluh kesah? Hmm. Pertama, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Sudah cantik, ya udah cantik alhamdulillah Jangan kita lihat tetangga kita lebih cantik dari kita, kita keluh lagi pada diri kita. Hmm. Kenapa saya pesek begini? <laughs> Iya, iya. Jangan, nggak usah. Mau pesek, mau mancung, mau keriting, mau lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tidak pernah ada satu makhluk pun yang lahir di dunia ini bikin sebelum lahir dia bikin proposal di dalam kandungan ibunya. Ya Allah kalau saya lahir jangan jadi orang Irian. Enggak <laughs> gitu. Dia di Irian lahir jadi orang Irian, di Betawi lahir jadi orang Betawi. Orang Betawi lahir di Irian, ya orang Irian lah dia. Iya. Kau usah berkeluh kesah. Terus jangan banyak menuntut kepada dunia. Ketika tuntutan dunia ini yang membuat dia selalu keluh kesah. Dapat rezeki sedikit hari ini mulai keluh kesah. Ya, cuma segini. Nah, cuma segini aja. Saya ojek dari pagi sampai sore cuma dapat 50 ribu. <laughs> Padahal ayam tidur tidak pakai AC. Makan tidak pakai meja makan tapi bahagia ayam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisa buangan manusia ayam mendatanginya dengan sempurna. Wah, girang gitu ya. Girang semangat. <laughs> Senang benar ya. Tidur tidak pakai AC nah. tapi begitu pagi-pagi dari atas pohon ada makanan sisa buangan tulang ikan, tulang ada beras, nasi sisa nasi yang dibuang, lihat ayam dengan girang dengan semat, dengan sayapnya yang terbuka mendatangi itu menjadi rahmat. senangnya buang luar biasa. Tapi begitu dia bergembira, dia bahagia kepada Allah. Waktu subuh manusia tidur, hmm. dia yang mengingatkan manusia dengan bahasa ayam. kuku ya. Syukurullah. Waktu duhur dia juga tetap bersyukur, waktu asar dia bersyukur, waktu maghrib bersyukur, waktu isya bersyukur, bahkan di sepertiga malam manusia yang makan tulang ayam, kulit ayam, ceger ayam, kaki ayam itu ngorok ketika di sepertiga malam. Ayam bangun di tengah malam itu menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh. bersabda, apabila negeri itu ayam berkukuruyuk berarti malaikat sedang menebarkan rahmat dan rizki di bumi. Tapi kalau apabila negeri itu anjing menggonggong berarti negeri penuh dengan setan. Hmm. Marilah kita buat malu kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ahsani takwim. <coughs> Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Bagaimana manusia yang makhluk yang terbaik bentuknya? Ya. Tugas kita adalah ibadah, maka konteks ibadah itu sudah ditentukan oleh Rasulullah iya. dalam agama Islam, baik yang wajib maupun iya. tidak wajib, tapi nilainya yeah. ibadah yang tidak wajib ini bisa mendorong nilainya baik. Oke. Okay. Alhamdulillah, udah paham Bu ya. Jangan keluh kesah. Baik, masih penasaran nanti silahkan bertanya lagi. Namun kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio demikian penjabaran yang luar biasa indahnya mengenai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai yang ditanyakan tadi mengenai kulo kesah pasti itu adalah jalan keluarnya pasti ada yaitu senantiasa berhusnuzon senantiasa melihat pada diri kita. Mungkin silakan Bapak-bapak belum ada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ah, silakan silakan. Singkat aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jul Abidin. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz mengenai musibah sesuai dengan tema kita hari ini hmm. pagi ini. E, di zaman dahulu, zaman nabi-nabi dahulu itu musibah itu kan e, terkena kepada orang yang benar-benar tidak menjalankan apa e, syariat agama gitu. Nah tapi di zaman sekarang ini musibah itu datang kepada siapa saja gitu kan. Kayak eh, contohnya tsunami umpamanya kan. Itu kan ada orang yang alim, ada yang AA, yang tidak alim, tapi kena semua gitu. Benar, itu eh, eh, gimana penjelasannya gitu ya, dengan baik. musibah yang dulu dengan sekarang ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas musibah itu diceritakan masa lalu dalam Al-Qur'anul Karim kepada penduduk kita lihat Nabi Lut, Nabi Lut di ya. kaum Lut yang mereka tidak mau mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi Lut dan Nabi Soleh kaum Samud yang pada saat itu iya. diratakan dengan tanah bahkan di masa Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah karena mereka tidak mengikuti perintah bagaimana dengan saat sekarang tsunami ada orang beriman juga tenggelam itulah cara Allah untuk memberikan ujian kepada manusia Ketika orang beriman itu berada di negeri itu lalu dia tidak mendakwakan kebenaran agama Islam ini, penjabaran Islam ini kepada orang yang melakukan pelanggaran, maka musibah itu akan menyertai orang beriman itu pula. Karena dia tahu tapi dia tidak memberi peringatan. Dia juga ikut kena. Tetapi kalau dia ikut memberi, dia memberikan peringatan, insya Allah ada dua yang dia bisa dapat dia bisa dapat kena tapi dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dia bisa kada musibah dia bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan itu. Ya. Eh, karena waktu juga nih yang akan memisahkan kita. Karena tambah asik penerangannya, tapi udah jelas Ustaz ya. Hmm. Siapapun yang baik juga pasti terkena. Namun namun itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang tidak baik itu. Baik, kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya adalah kepada seluruh permisa TVRI di mana saja berada dan keluarga besar Salam di tanah air Indonesia. Marilah kita melalui majelis zikir Salam ini membangun semangat ibadah kepada Allah secara kafah masuk ke dalam Islam secara kafa agar titik ukuran ibadah kita itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan masa lalu kita, kesengajaan masa lalu kita, kealpan masa lalu kita, biarkan kita itu dia berlalu tapi jadikan masa depan ini menjadi sebuah semangat baru agar Allah merindukan kita dan kita saling merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kita merindukan Allah dengan ibadah yang sempurna dalam keadaan Islam yang kafa insyaallah musibah itu akan jauh. Musibah itu akan lari karena kita tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil hmm. munkar wa tu'minuna billah. Ketika itu semua sudah ada pada diri kita, maka kita menjadi kuntum khairal ummat ukhrijat linnas. Ya, kira-kira sudah jelas pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada eh, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam acara mimbar Nur Salam yang akan datang. Dan kami persilakan Ustaz untuk menutup dengan doa. إن الله وملائكته يصلون على النبي Allahumma salli يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين, آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم استور أمة سيدنا محمد في إندونيسيا اللهم جبور أمة سيدنا محمد في إندونيسيا اللهم اصلح أمة سيدنا محمد في إندونيسيا اللهم معاف أمة شهيدنا محمد اللهم ارحم أمة شهيدنا محمد اللهم ارحم أمة شهيدنا محمد اللهم ارحم أمة شهيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكينا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين